Selamat pagi Pak Benny. Halo. Ya, Silakan. Uh, untuk menteri yang bikin peraturan itu eh, sebaiknya bisa eh, memperhitungkan untung ruginya semua peraturan yang diperlakukan ke industri ya jadi jangan langsung mau cuci tangan istilahnya ya nggak mau pusing dengan ah, keadaan perusahaan di mana itu kan semuanya ah, ada plus minus jadi untung ruginya di mana baru bikin satu peraturan jangan mau enaknya aja ya kalau you jadi menteri mampu silakan jalan nggak mampu silakan mundur masih banyak calon yang lain bisa lebih bagus punya ide yang lebih matang, lebih brilian. Terima kasih. Terima kasih Pak Beni. Pak Rudi. Ya. Selamat pagi. Ya. Uh, memang ini menteri, menteri goblok, saya bilang. Itu membuat, eh, emang menarik kembali itu nggak ada transportasi, itu. Itu biaya transportasi tinggi sekali, pertama. Kedua, itu mematikan para pemulung itu semua yang eh, kemasan-kemasan kayak aqua, kayak dus semuanya juga dipungutin oleh pemulung itu mematikan pemulung sebetulnya men, kalau mau ini membangunkan pemulung ini mensupport supaya Eh, daur ulang ini dikembangkan seperti ya daai itu jangan ngomong suruh tarik kembali tarik kembali ya jadi transportasi tinggi betul-betul goblok kalau kata orang kita gitu. terima kasih terima kasih Pak Rudi Pak Hendra pagi pagi mas silahkan oh, saya setuju banget Mbak kita mungkin bisa belajar dari Jerman ya kita sudah lama melakukan tindakan ini jadi di supermarket-supermarket sudah ada mesin khusus yang untuk menampung kembali botol-botol tersebut. Dan itu dibayar kembali. Sehingga para konsumen juga akan eh, giat mengumpulkan sampah-sampah ini dan memasukkannya kembali. Harga isinya sendiri jadi tidak terlalu mahal. Kira-kira demikian saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendra. Ibu Susan, selamat pagi pagi. Silakan Ibu. Ya, saya sangat setuju sekali. Yang pertama, karena itu untuk mencegah pemalsuan produk. Kadang-kadang kita bingung, mau mau buang eh, kemasan aja, kita bingung mau kemanain. Nah, usul yang pertama itu adalah disediakan satu tempat untuk kita kumpulkan kembali. Karena ibu-ibu kalau misalnya belanja di supermarket, pasti dia akan otomatis membawa lagi biasanya barang-barang atau bekas-bekas itu yang dikumpulkan di sana. Dan biasanya itu dapat insentif, misalnya dengan potongan harga. Maka dengan senang hati akan dikumpulkan. Yang kedua, untuk mencegah pemalsuan. Artinya, kemasan-kemasan itu kan bisa dipakai dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Diisi ulang lagi. Dan yang ketiga, itu juga akan membuka satu peluang baru usaha untuk daur ulang dan itu terkoordinir dengan baik. Saya rasa itu cukup baik dan sampah dan sebagainya bisa dikoordinasi lagi dengan baik. Demikian, makasih. Iya, Ibu Susan. Terima kasih. Berikutnya Pak Andre, selamat pagi saya ingin menambahkan pendapat yang tadi. Pemerintah harus siap memberi lapangan pekerjaan buat asosiasi pemulung. Sebab eh, lapangan pekerjaan yang dia miliki dia eh, boleh bilang ditutup atau dirampas oleh pemerintah. Memang maksudnya baik, tapi pemerintah harus menyiapkan lapangan kerja baru buat asosiasi pemulung. Itu aja makasih, Bu. Pak Ari, silahkan. Ya, selamat. Selamat siang, Mbak. Uh, eh, ini pasti yang usulkan nih menterinya nih nggak pelajari dulu dengan cermat, nggak teliti dulu, nggak menganalisa dulu, cuma asal ngomong. Jadi mestinya kayak Pak Dahlan, dia analisa dulu, dia teliti dulu, baru dia bertindak. Ya sekarang kalau dia bikin aturan seperti itu, berapa banyak itu tukang eh, pulung, pemungut sampah-sampah bekas plastik misalnya, itu eh, bisa kehilangan pekerjaan ke satu kedua juga kan itu kalau daur ulang kan juga nggak ada masalah sepanjang memang pengawasannya harus ketat dari pemerintah juga barang-barang bekas itu nah kalau pemerintah di, eh, kalau pihak swasta harus sudah produksi udah lulus amdal dan dia juga harus mengambil sampahnya kembali itu namanya pemerintah ada kerjaan terima kasih pak terima kasih Pak Hari Pak Wijaya selamat siang Iya, selamat pagi. Selamat siang, Mas. Silakan komentarnya. Uh, ah, saya sudah telepon ini udah keluarin pulsa nunggu ini. Ya, silahkan Pak Wijaya. ya, pemerintah itu kadang gimana ya cara berpikirnya ya. Bukannya membantu dunia usaha, macam-macam aja yang dibikin itu. Aneh ya. Gimana itu cara melaksanakan proses ini ya. Saya nggak ngerti ya. Pengusaha mau dibikin kayak apa gitu loh pajak tuh gak bayar cari duit suruh pejabatnya jadi pengusaha ya repot mam nah, apa aturan aja gampang dikeluarin repotnya urusin peraturan-peraturan ngikutin ya setengah mati usaha itu tahu pemerintah usaha itu setengah mati bukannya eh, mau membantu pengusaha mempermudah semuanya proses supaya bisa bersaing di dalam di luar negeri tapi dibikin kacau sama orang-orang pemerintah ini orangnya kayak apa kok jadi presiden itu nggak bisa berpikir secara analitik realistis dan data-data yang ada itu mesti terkumpul dulu baru dia ngomong geli kadang ya, terima ya. kasih baik terima kasih Pak Wijaya Pak Gilbert silakan <laughs> wah unek-unek saya udah borong sama dia itu Iya. Iya, memang itu <laughs> saya saya rasa ini pemerintah ridiculous sekali ya ridiculous ini apa bersifat agak konyol-konyol juga ya It, ya para, para pengusaha bukan dibantu malah diperberat seperti ini pajaknya belum inefisiensi mau urus ini pakai surat pakai duit pakai segala macam sekarang dikeluarin peraturan seperti begini saya cuma ada satu kata ada saya rasa nggak pakai otak kali ya itu aja makasih baik terima kasih Pak Gilbert Pak Henry selamat siang iya ini saya bilang makanya nih ini pembantu-pembantu presiden ini kerjanya mereka gimana sih kalau nggak bisa kerja mundur saja lah bikin aturan yang aneh-aneh aja kadang-kadang kita lagi terpukul kayak begini SBY sudah terpukul juga masalah memberi garasi nah sekarang ini pembantunya ini bikin ngaco lagi kerjaan-kerjaan sekarang logikanya mbak kalau ditarik itu yang bekas-bekas packing itu yang sekarang aja sudah banyak dipasuin mbak itu aja saya bikin ini pemerintah pembantu-pembantunya ini mereka kerjanya digaji gede-gede tapi malas kerja mending nggak bisa kerja mundur saja lah gitu aja daripada bikin malu presiden kita ini gitu aja Pak makasih ya baik terima kasih Pak Henry Pak Rudi selamat siang ya saya tambahkan lagi kalau soal pemalsuan Halo? Ya, silakan Pak. Ya, soal pemasuhan yang saya nggak mau sebut nama minumannya, itu botol bukan botol dari botol bekas. Itu botol baru dan mereknya juga ada resmi baru juga. Jadi kalau soal menghindari pemalsuan, saya rasa bukan dari botol bekas. Di sini hukum nggak ada. Jadi yang banyak duit yang B2B bisa bikin palsu gitu ya saya tambahkan gitu aja soal memang kemasan yang di recycle itu lebih bagus memang ah, boleh dibuang ke tempat sampah recycle gitu dikumpulkan bukan dikembalikan ke produsen kalau dikembalikan ke, ke produsen produsen nanti juga jualnya ke tukang limbah lagi ujung-ujungnya jadi berapa kali jalan lebih baik menghidupkan pemulung terus eh, langsung dibuang ke limbah nanti di recycle jadi bahan plastik apa lagi gitu maupun kertas atau apa jadi saya rasa kalau menghindari pemalsuan banyak pembicara itu bu bukan jalan solusinya jalan solusinya aparat hukumnya kalau menghindari pemalsuan soalnya banyak kejadian dekat rumah saya sendiri ada pemalsuan minuman eh, akhirnya orangnya lolos lagi aja tetap tuh eh. gitu. baik Pak Rudi terima kasih penelpon terakhir kita ke Pak Wanto selamat siang Pak Wanto Iya, silakan komentar ya. Saya mau omongin udah diborong juga. Eh. Cuman saya lihatnya dari sisi lain. Mm -hmm ini kayaknya ada kepentingan dari perusahaan satu dua orang aja. Jadi kepentingannya bukan untuk kepentingan semua, kepentingan satu dua perusahaan yang berkepentingan di situ mempengaruhi keputusan seperti itu. Kalau saya lihat intinya di situ aja. Terima kasih. Pak Syahril, selamat siang. Selamat siang. Silakan Pak. Mengenai barang kemasan kembali apa? Oh, batang, botol atau apa gitu itu satu ide yang baik sekali karena apa? ada tuh pengalaman saya nggak lupa waktu saya tahun lalu ke Jerman di kota Köln dulu itu namanya botol itu berserakan orang minum dibuang di mana-mana sekarang topik bir itu membeli kembali botol itu dengan harga cukup mahal satu euro untuk tiga botol bir dengan demikian mereka yang minum atau mereka mengkupu kembali potongnya dijual kepada uh, penjual pir. Dan sebenarnya kita tidak pernah lihat lagi botol berserakan dan sampah-sampah berserakan. Karena semua sampah bisa didaur ulang. Begitu juga kemasan-kemasan di Indonesia seperti Pepsodent, apa gitu. Semua harus dibeli kembali oleh produsen supaya bisa didaur ulang itu untuk meningkatkan uh, green apa namanya untuk alam kita. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Syahril. Pak Ahmad, selamat siang. Silakan. Kalau saya berpendapat sih begini Bu Kalau itu seperti apa ya di undang-undang di awal Kalau di Indonesia Di Indonesia jangan ya, itu kan Itu kan sulit pelaksanaannya Itu kan masih banyak pengusaha pengusaha bisa benar-benar masih karena kota seperti seperti bintang di langit dilihatnya indah tapi tidak ada pelaksanaannya ya, ya ya. terima kasih Pak Hendri Selamat siang, Mbak. Selamat siang, silakan. Saya cuma mau menegaskan lagi, Mbak. Ini pembantu-pembantu presiden ini membuat Pak Presiden kita ini malu-malu betul ini kerjanya ini ya kita contoh aja sampai ke kaki itu masalah narkoba itu gak kasih ya itu pembantunya atau usulan itu makanya ini pembantunya kalau nggak bisa kerja mendingan mundur saja lah gitu aja dari daripada membuat malu presiden kita ini rakyat ya, ini malu melihat presiden kita kayak begini dengan pembantu-pembantunya ini gitu aja mak makasih terima kasih kembali Pak Leo selamat siang selamat siang juga Bu Mary iya silakan. Ya ini tanggung jawab pemerintah lah membersihkan sampah, termasuk membersihkan debu-debu jalanan, membersihkan tikus-tikus dari korupsi gitu. Terima kasih.